Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'id Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Ahad pagi Masjid Al-Asr Pakungerjo rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pelajaran fikih dari kitab Fatwa Arkanil Islam karya Syekh Muhammad Ibn Salah Al-Utsaimin rahimallahu taala. Kita masih di pembahasan tentang uh, fikih salat, tepatnya salat bagi musafir. Setelah kita selesaikan pembahasan salat bagi orang yang sakit. Maka pertanyaan selanjutnya, pertanyaan 311. Kapankah wajib mengerjakan sholat di dalam pesawat? Dan bagaimanakah tata cara sholat fardu ketika seorang itu berada dalam pesawat. Dan bagaimanakah tata cara sholat sunnah fitairah dalam pesawat. Sebelumnya berkenaan dengan sholat di atas kendaraan, maka kendaraan dalam hal ini dirinci menjadi dua macam. Ada kendaraan yang kita bisa sholat secara normal di atasnya dan kendaraan yang kita tidak bisa sholat normal di atasnya. Maka jika kendaraan itu kita bisa sholat secara normal di atasnya, bisa berdiri, ruku, sujud secara normal, menghadap kiblat secara normal, karena di kendaraan tersebut disediakan musola, boleh jadi itu di kereta atau di pesawat terbang, semacam di pesawat terbang milik Saudi ya, itu ada ada musolanya di bagian belakang atau kemudian di kapal laut, maka sholat di situ semisal sholat di darat. Ini. Kemudian ada kendaraan yang kita tidak bisa sholat secara normal di atasnya. Maka kendaraan semacam ini kita kiaskan dengan unta Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak sholat fardu di atas untanya. Kenapa? Karena tidak bisa mengerjakan sholat fardu secara normal. Itu ya, mukadimah yang perlu kita ketahui sebelum kita baca jawabannya. Maka wajib mengerjakan sholat di atas atau di dalam pesawat jika telah tiba dan telah masuk waktunya. Akan tapi jika tidak memungkinkan mengerjakan sholat di dalam pesawat sebagaimana mengerjakannya di eh, fil ardi di bumi maka pada dasarnya tidak boleh sholat fardu di pesawat jika tidak karena mungkin jika mungkin landingnya pesawat itu sebelum keluarnya waktu sholat atau keluarnya waktu sholat setelahnya untuk sholat yang bisa dijamak. Pemasalan misalnya, lau aklaat seandainya take off, take off dalam bahasa Arabnya aklaat, seandainya take off pesawat itu dari Jeddah beberapa saat sebelum tenggelamnya matahari dan tenggelam matahari dan seorang itu di udara maka dia tidak boleh sholat maghrib sampai pesawat itu landing di Al-Matar di bandara. Kemudian dia turun darinya. Fa'in khofa jika dia khawatir keluarnya waktu sholat, yaitu waktu sholat maghrib, maka adalah dia niat menjamak maghrib dengan isya jamak takhir. Dan dia kerjakan keduanya maghrib dan isya jika telah turun. Dan jika pesawat itu terus menerus terbang sampai dia khawatir keluar waktu isya dan waktu isya itu berakhir di separuh malam, maka adalah dia mengerjakan maghrib dan isya sebelum keluarnya waktu sholat di dalam pesawat. Dan sedangkan tata cara sholat fardu di ya, di dalam pesawat adalah berdiri, menghadap kiblat, bertakbir, membaca Al-Quran, dan yang bacaan yang dianjurkan sebelum Al-Fatihah yaitu doa istiftah atau setelah Al-Fatihah yaitu satu surat dari Al-Quran. Kemudian rokok, bangkit dari rokok, kemudian sujud. Jika tidak memungkinkan sujud secara normal, maka duduk. Lantas berisarat sujud dalam posisi duduk. Wahakata dan demikian dia lakukan sampai sholat berakhir. Dan dia dalam itu semua dalam posisi menghadap kiblat. Adapun tata cara sholat sunnah di dalam pesawat, maka seorang itu sholat sambil duduk di tempat duduknya di dalam pesawat dan dia berisyarat untuk rukuk dan sujudnya dan dia jadikan isyarat sujud itu lebih rendah daripada isyarat ruku wallahul muafiq. Ya, maka eh, jika eh, seorang itu safar dengan kendaraan yang dia tidak bisa sholat normal di atasnya, maka hukum asal sholat fardu di kendaraan tersebut hukumnya tidak boleh. Hukumnya terlarang kita kiaskan dengan onta dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau dan tidak mengerjakan sholat fardhu di atas ontanya. Beliau kerjakan setelah turun. Nah, nah, maka untuk kendaraan sejenis ini, maka kalau bisa diakali, wajib diakali. Artinya diakali menimbang e, jamak dan sebagainya. Kalau bisa dijamak, ya maka nanti kalau bisa dijamak takhir maka wajib jamak takhir. Maka jamak takhir dalam kondisi ini jadinya hukumnya bukan hanya boleh namun wajib. Atau bisa diakali dengan jamak takdim sebelum berangkat. Maka wajib jamak takdim. Ini, maka untuk kendaraan yang kita tidak bisa sholat secara normal, maka wajib diakali. Ini, dengan e, dengan mengotak-atik sholat ini yang bisa dijamak dalam pengertian yang bisa dijamak wajib dijamak. Nah nanti ketika dota atik dengan jamak tidak memungkinkan, maka wajib sholat sebisanya karena darurat. Maka yang bisa dikerjakan wajib dikerjakan, bisa berdiri wajib berdiri dan seterusnya. Yang tidak bisa dikerjakan maka dikerjakan yang bisa dilakukan. Nah, kemudian kadar jarak seorang musafir boleh mengkosor sholat badannya dan bolehkah jamak tanpa kosor. Maka jarak yang membolehkan untuk mengkosor sholat telah ditentukan oleh sebagian ulama, yaitu jumhur ulama kurang lebih 83 km. Dan ditentukan jaraknya oleh eh, ditentukan patokan yang sebagian ulama yaitu Ibnu Taimiyah bima bi al-urfu yaitu eh, yang berlaku menurut urf kalau itu safar. Jar bi al-urfu urf mengatakan kalau itu safar meskipun tidak sampai mm, angka 80 km. Pemakola annasu anhu jika masyarakat komentar itu bukan safar, maka itu bukan safar meskipun jaraknya 100 kilo. Wahadal akhir dan pendapat yang kedua yang terakhir inilah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Alasannya karena Allah tidak menentukan jarak tertentu bolehnya kosor. Demikian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menentukan jarak tertentu. Dan Anas bin Malik radhiallahu anhu mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika kharaja keluar dari Madinah tiga mil atau tiga farsakh, beliau mengkosar sholat sehingga beliau sholatnya cuma dua rakaat. Namun eh, demikian dalam hadis sehat Muslim. Namun perlu diketahui bahasanya maksud hadis ini adalah ini, adalah mulainya mengkosor sholat. Ini, mulainya mengkosor sholat bukan menunjukkan kalau tiga mil sudah bisa kosong. Namun ketika keluar tiga mil dari dari rumahnya Nabi telah meninggalkan kota Madinah dan kosor itu dimulai ketika seorang itu telah meninggalkan wilayahnya dan kampungnya. Dan pendapat Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala itulah yang lebih dekat kepada kebenaran. Nah kalau maka problem kalau patokannya urf itu adalah perbedaan. Ini sudah masuk kosor menurut urf ataukah tidak. Gimana solusinya? Kata beliau, wala haraja tidak mengapa ketika terjadi perbedaan urf. Ketika kalau pakai urf itu membingungkan. Terjadi perdebatan yang satu mengatakan ini belum safar menurut orof, Yang lain mengatakan ini sudah safar menurut orof. Nah ketika terjadi perbedaan demikian tidak mengapa seorang itu mengambil pendapat yang memakai tahdid penentuan secara tegas yaitu 80 atau 83 kilo. Ya, kalau bingung ya sudah pakai 80 ya, kilo. Dengan alasan karena ya, kosor dengan jarak tertentu dengan patokan jarak tertentu 83 kilo adalah pendapat yang disampaikan oleh sebagian imam dan ulama mujtahid. Falaisa alaihim bihi maka mengambil pendapat ini tidaklah mengapa insya Allah taala. Adapun selama keadaan yaitu tolak ukur safar itu sudah bisa terukur pakai urf maka mengacu kepada orf itulah yang benar. Namun realitanya di dataran praktek tolak ukur orf itu sangat debatable. Ini sangat debatable. Satu rombongan itu bisa berselisih pendapat. Nah, karena itu ya maka mengambil pendapat jumhur 80 kilo atau 83 kilo itulah yang aman. Dan tidak membingungkan terutama untuk konsumsi orang awam. Karena orang awam itu butuh yang pasti-pasti. Ini Butuh yang pasti-pasti. Maka e, eh, telah ukurnya dengan orf itu tidak layak difatwakan kepada orang awam. Kenapa? Karena menimbulkan kebingungan dan tabiat orang awam suka cari yang enak-enak dan gampang ke. <clears throat> Nah, apakah ada pun apakah boleh jamak jika mengkosor, maka kami katakan jamak itu tidaklah terikat dengan kosor karena jamak itu terikat dengan kebutuhan. Maka jika seorang itu memerlukan jamak baik dia dalam kondisi hadar, mukim ataukah safar, silahkan jamak. Walihada oleh karena itu manusia menjama idha hasala matawan jika terjadi hujan yang itu menyulitkan banyak orang min ajli eh, gara-gara hujan sulit untuk kembali ke masjid. Demikian juga orang boleh menjama jika ada angin yang dingin dan dinginnya dingin sekali di musim dingin. Memberatkan masyarakat untuk berangkat ke masjid gara-gara angin. Demikian boleh juga boleh menjama jika dia khawatir hilangnya hartanya atau bahaya pada harta atau semacam itu. Maka seorang boleh menjama salatnya. Maka dia dalam kondisi yang tidak aman, hartanya harus terus-menerus diawasi. Kalau dia lengah, maka nanti hartanya akan diambil orang oleh karena itu maka supaya lebih aman dia perlu menjamak sholat maka boleh jamak. Dalam saya Muslim dari Abdullah ibnu Abbas radhiallahu anhuma beliau mengatakan Nabi pernah menjamak duhur dengan asar, maghrib dengan isya bukan karena khaufin, bukan karena ketakutan, bukan karena hujan. Namun yang jelas, eh, lalu apa? Karena apa? Karena hajat. Fakalu orang-orang bertanya pada Ibnu Abbas, apa yang Nabi inginkan? Ibnu Abbas mengatakan Nabi ingin untuk tidak menyusahkan umatnya. Yaitu tidak menimpakan kepada umatnya kesusahan jika tidak jama. Hada wadabit inilah tolak ukur. Kullama hasolali insani harajun. Maka setiap kali seorang itu mengalami kesempitan jika tidak jama, boleh baginya jama. Namun jika dia tidaklah mendapatkan kesusahan untuk sholat di waktunya masing-masing tidak boleh jama. Akan tapi dikarenakan safar itu adalah kondisi yang berpeluang besar untuk mendapatkan kesusahan tidak jika tidak jama. Maka berdasarkan pertimbangan ini boleh bagi musafir untuk menjama baik status safarnya adalah jadan fis safar bersusah payah dalam safar alias masih di kendaraan ataukah mukim karena singgah di tempat tujuan. Ya, maka musafir, baik musafir itu dalam proses perjalanan ataukah di tempat tujuan, singgah di tempat singgah, dia boleh jamak. Boleh jamak. Boleh jamak itu bukan berarti afdol baginya jamak. Cuma boleh jamak. Kalau afdolnya Illa annahu ingkana jadan fi safar. Jika dia dalam kesusahan safar karena masih di kendaraan, maka jamak itu yang afdal. Namun jika dia mukim singgah di tempat tujuan, maka tidak jamak itulah yang afdal. Kenapa tidak jamak itu afdal? Di antaranya adalah karena ulama berselisih pendapat, boleh tidak. Jamak bagi musafir yang singgah jumhur ulama membolehkan, Ibn Taimiyah Qayyim melarangnya. Maka tidak jamak ketika statusnya itu singgah, ya, sudah berdiam di tempat tujuan, itu yang afdal. Ditambah bisa kita katakan ya, mayoritas safarnya Nabi kalau singgah dia tidak jamak. Wa istasna min dalika dan dikecualikan dari hal tersebut jika seorang itu singgah di satu negeri ditegakkan padanya sholat jamaah maka tetap wajib baginya menghadir sholat jamaah di masjid. Dan jika demikian, maka dia tidak bisa jamaah dan tidak mengkosor. Akan tapi ketika dia ketinggalan sholat jamaah ke masjid, karena sampai masjid sudah bubar, maka dia kosor tanpa jamaah. Kenapa? kosor karena dia musafir. Kenapa jama? Kenapa tanpa jama? Karena dia singgah. Illa kecuali jika dia memerlukan jama karena baru tiba di tempat tujuan masih capek, dia perlu tidur panjang, bukan main game panjang, bukan wianan panjang, dan dia perlu tidur yang panjang. Ini, sampai sana maghrib, dia perlu habis ini dia mau istirahat ini makan terus istirahat. Ya, maka boleh baginya ke masjid, salat maghrib, setelah itu dia jamak. Karena dia musafir bisa kosong. Pulang tidur, tapi kalau pulang wianan, facebookan, anda. Nah, maka ini berarti dia tidak punya hajat untuk jamak. Nah, kemudian ada seorang yang safar untuk belajar, untuk studi di Riyadh Yadhabu dia berangkat e, Jumat sore pulang e, asar hari Senin. Apakah dia boleh mengambil ketentuan musafir dalam sholat dan yang lain? Jawaban beliau, dia musafir tanpa ragu. Alasannya karena dia tidak menjadikan tempat studinya sebagai tempat domisili tetap. Dan dia tidak berniat al-iqamah untuk domisili di Riyadh secara mutlak. Bahkan e, domi, e, tinggalnya dia di Riyadh li untuk kebutuhan tertentu. Akan tetapi jika dia tinggal fi baladin satu negeri ditegakkan badannya ada badannya salat jamaah di masjid wajib baginya menghadir jamaah di masjid. Adapun apa yang populer di tengah sebagian orang awam bahasanya musafir itu tidak punya kewajiban sholat jamaah dan tidak punya kewajiban sholat jumat, padahal dia musafir singgah, bukan musafir di atas kendaraan, maka ini pendapat yang tidak ada dasarnya. Karena sholat jamaah tetap wajib bagi musafir, bahkan meskipun itu safar dalam peperangan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat An-Nisa ayat yang ke-102. Dan Jumat, sholat Jumat itu wajib atas setiap orang, yaitu laki-laki, yang mendengar adan panggilan sholat Jumat sebagaimana di surat Al-Jumat ayat yang ke-9. Idza nutili salati min yaumil Jumat fas'au. Jika kalian mendengar ya, seruan sholat di hari Jumat maka datangilah ya, maka bersegeralah dan datanglah untuk mengingat Allah. Akan tapi jika Anda ketinggalan sholat di sana ya, atau Anda fi makanin ba'idin anil masajid dari tempat yang jauh dari masjid. Yang telah ukur jauhnya adalah tidak mendengar adzan. Seandainya adzan itu dikumandangkan di tempat tinggi, di suasana yang sepi dan dikumandangkan oleh orang yang suaranya lantang. Dan tidak mendengar adzan, ya, maka dia tidak termasuk dalam surat uh, orang yang mendengar panggilan adzan. Ya, maka boleh anda boleh kosar sehingga sholat yang empat cukup dikerjakan dengan dua rakaat. Nah, kemudian hukum menjamak sholat asar dengan sholat jumuah. Nah, apakah diperbolehkan dimangkana kharijal balad al-jam'u untuk orang yang berada di luar daerah perkampungan. Balad itu negeri, negeri yang dimaksudkan itu daerah perkampungan. Kharijal balad eh, itu artinya di luar daerah perkampungan ya kalau di Arab Saudi ya, ya di daerah di tengah padang pasir sebelum masuk kota nah itu kharijal balad. Jawaban beliau ya, ya, tidak diperbolehkan menjamak asar dengan sholat Jumat karena tidak ada dalilnya dalam sunnah. Waliyasehu dan tidak sah mengkiaskan hal itu dengan jamak asar dengan duhur. Karena terdapat perbedaan yang banyak antara sholat Jumat dan sholat duhur. Menambah hukum asalnya wajib melakukan setiap sholat di waktunya masing-masing. Kecuali ada dalil yang membolehkan jamak menjamaknya dengan yang lain. Berkenaan dengan perkataan beliau ini, namun dalil itu tidak mesti hadis. Namun dalil dalam hukum fikih tidak mesti hadis. Boleh jadi kias dan, yang lainnya. Wajju sudah diperbolehkan jama liman kanu untuk orang-orang yang keluar dari negerinya berada di luar kampungnya Kemudian dia singgah di sana, berada di tempat itu selama dua atau tiga hari karena mereka ini musafir. Adapun jika mereka itu cuma ada di doahai, di pinggiran ini, negerinya, kampungnya yang dekat, sehingga mereka tidak terhitung musafir, maka tentu tidak boleh jamak. Maka yang dimaksud khairijal bilad, boleh katakan ini musafir atau cuma sekedar pinggiran kota. Kalau pinggiran kota, ya maka bukan musafir, tidak ada alasan untuk jamak. Wal kalam huna dan pembicaraan di sini adalah untuk menjamak antara dur dan asar, maghrib dan isya, bukan untuk Jumat dan asar. Karena Jumat dan asar tidak diperbolehkan jamak bikuli halin apapun kondisinya. Ya, namun perlu diketahui bahasanya Syafi'iyah membolehkan jamak antara asar dan Jumat. Atau solusi yang lain adalah seorang itu ketika dia di masjid, ketika itu dia niatnya sholat duhur meskipun imamnya niat sholat Jumat. Kemudian niat duhur. Menurut pendapat ulama yang membolehkan perbedaan niat antara makmum dan imam. Dia niatnya sholat duhur bukan niat sholat Jumat, maka setelah itu dia kemudian dia jamak dengan asar. Maka dia menjamak antara asar dengan duhur. Nah seandainya dia niat sholat Jumat, maka uh, boleh dia jamak uh, asar dengan Jumat menurut Syafi'iyah dan itu pendapat yang cukup kuat. Karena dalil dalam masalah ini tidak harus hadis. Nah. Kemudian eh, risalah atau tulisan singkat dari Sa'im Nuthaimin. Lahatna kami memperhatikan banyaknya jamak di hari-hari yang telah berlalu, hari-hari yang lewat, dan orang bermudah muda dalam masalah jamak. Hal tarawna istilah hadal bardi, apakah anda berpandangan bahasanya dingin semacam ini bisa membenarkan orang untuk menjamak? Atabakumullah. Jabat Syekh Ibnu tidaklah halal orang bermudah-mudah dalam menjamak salat karena Allah katakan bahasanya salat itu kewajiban orang-orang yang beriman kita bermaukuta yang telah ditentukan waktunya. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Isra, tegakkanlah salat litulukil syamsi ketika matahari bergeser ke barat sampai gelapnya malam. Ya, dan Quran al-Fajri dan kerjakanlah sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Maka jika sholat itu diwajibkan dan ditentukan waktunya, maka wajib mengerjakan kewajiban di waktu yang telah ditentukan. Dan waktu yang telah ditentukan itu masih global dalam ayat Al-Isra 78 sampai akhir ayat lantas dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara rinci. Nabi katakan waktu sholat duhur jika matahari geser ke barat dan bayang-bayang seseorang itu seperti tinggi orangnya selama belum tiba waktu asar dan waktu asar itu selama matahari belum menguning waktu maghrib selama mendung yaitu mendung merah belum tenggelam dan waktu isya itu berakhir dengan separuh malam diatkan oleh muslim maka jika Nabi telah menentukan waktu-waktu sholat, tahdidan dengan ketentuan yang rinci, fa'ina iqa'a sholati, maka mengerjakan sholat di luar waktunya, itu pada dasarnya adalah melanggar batasan yang telah Allah tentukan. Wa man yata'adha hududallah dan siapa yang melanggar batas telah yang Allah tentukan, maka dia adalah orang yang zalim. Maka orang yang sholat sebelum waktunya dalam keadaan tahu dan sengaja, maka dia adalah orang yang berdosa, wajib baginya mengulang sholatnya. Dan jika dia tidak mengetahui dan tidak sengaja, maka dia tidak berdosa, namun tetap wajib mengulangi. Wahada dan ini yang terjadi dikarenakan melakukan jamak takdim tanpa sebab yang syar'i. I maka sholat yang didahulukan sebelum waktunya tiba itu tidak sah dan wajib diulangi ketika waktunya telah tiba. Dan siapa yang menunda sholat dari waktunya dalam keadaan tahu dan sadar tanpa udur, maka fawa'atim maka dia berdosa dan tidak akan diterima sholat kodoknya ya, salatnya yaitu kodoknya menurut pendapat yang paling kuat yang dipilih oleh Ibnu Taimin dan sebelumnya Ibnu Taimiyah. Ya, meskipun kalau jumhurul ulama dan diklaim ijma' oleh Ibnu Kudama, ya, kodok dalam hal ini hukumnya wajib. Wahata dan ini hasil yang terjadi disebabkan jamak takhir karena tanpa sebab yang syar'i. Maka sholat yang ditunda tidaklah diterima menurut pendapat yang paling kuat. Maka menjadi kewajiban seorang muslim untuk bertakwa kepada Allah dalam bentuk tidak menggampangkan masalah yang besar dan bahaya ini. Ada pun hadis yang terdapat dalam sahih Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamak zuhur dan asar, maghrib dan isya di Madinah, artinya bukan safar, bukan karena ketakutan alias perang dan bukan pula karena hujan maka hadis ini tidaklah terdapat di dalamnya dalil ya, dalil untuk mempermudah menggampangkan masalah jama karena Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika ditanya apa yang Nabi inginkan dengan perbuatannya ini kata Ibnu Abbas Nabi ingin untuk tidak menyusahkan umatnya maka perkataan Ibnu Abbas ini jadi dalil bahasanya sebab yang membolehkan untuk jamak adalah al haraju fi ada'i kulli salatin fi waktiha. Adanya kesusahan jika mengerjakan solat di waktunya masing-masing. Itu pelajarannya dari hadis ini. Maka hadis Ibnu Abbas bukanlah dalil bolehnya orang jamak tanpa sebab, bukan. Non hadis Ibnu Abbas itu dalil bahasanya sebab yang membolehkan jamak adalah al-haraj. Haraj apa? Kesusahan untuk sholat di waktunya masing-masing. Faidalahikal muslima harajun. Maka jika menimpa seorang muslim kesusahan untuk mengerjakan setiap sholat di waktunya masing-masing, boleh jadi karena hujan, boleh jadi karena sakit, boleh jadi di masa silam karena dia adalah seorang ibu yang badannya bolak-balik kena najis karena diompoli oleh anaknya, maka jika dia harus mandi terus karena untuk membersihkan badannya, maka dia mudah untuk masuk angin. Nah, maka susah baginya. Kalau harus sholat di waktunya masing-masing karena setiap sholat harus mandi. Maka ketika itu boleh baginya menjama atau bahkan dianjurkan jama. Dianjurkan lahu baginya dalika hal itu yaitu jama. Non jika tidak ada kesempitan dan kesusahan, untuk sholat di waktunya masing-masing, wajib untuk mengerjakan masing-masing sholat di waktunya masing-masing. Berdasarkan hal itu maka semata-mata dingin itu tidak membolehkan jamak kecuali ketika dingin tersebut diiringi dengan angin sehingga orang pun terganggu ketika keluar dari rumah ke masjid atau diiringi dengan turunnya salju sehingga Eh, ya an-nasu orang-orang kesusahan. Maka nasihatku kepada saudara-saudaraku kaum muslimin, terutama para imam masjid, hendaklah bertakwa kepada Allah dalam masalah ini, minta tolong kepada Allah untuk menunaikan kewajiban ini dalam bentuk yang Allah ridai. Ya, kemudian apa sajakah keringanan ketika safar? Keringanan ketika safar itu ada empat. Pertama, sholat yang empat rokaat, sholat fardu yang empat rokaat boleh dikerjakan dua rokaat. Tidak puasa di bulan Ramadan dan dikodok di bilangan yang sama di hari-hari yang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, boleh mengusap khuf selama tiga hari tiga malam. Dimulai dari awal pertama kali mengusap. Yang keempat, gugur perintah untuk melaksanakan salat rawatib, salat duhur, rawatib maghrib, rawatib isya. Adapun rawatib subuh yaitu kebelia subuh dan salat sunnah yang lain maka tetap disyariatkan dan dianjurkan. Sehingga musafir tetap salat malam, tetap kemudian sunnah fajar yaitu kebelia subuh, tetap mengerjakan salat duha, dua rakaat salat duha, Demikian juga dua rakaat setelah berwudu, dua rakaat ketika masuk masjid, dua rakaat ketika tiba dari safar. Karena satu hal yang bagian dari sunnah Nabi, jika seorang itu tiba dari safar, hendaklah dia mulai sebelum masuk rumahnya, masuk ke dalam masjid, lantas sholat di masjid tersebut sebanyak dua rakaat. Demikian juga atau tatawo, sholat-sholat sunnah yang lain, bakiyah terjemahnya yang lain maka fa'inau la yazalu terus menerus tetap disyariatkan untuk musafir selain yang telah saya sampaikan baru saja yaitu rawatib duhur, rawatib merib, dan rawatib isya karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengerjakan tiga rawatib ini ketika beliau safar. Kemudian e, dengan ini selesailah pembahasan tentang fikih solat bagi musafir. Kemudian kita berpindah kepada pembahasan fikih sholat Jumat. Kapankah dimulai waktu pertama pada hari Jumat? Yang siapa yang datang ke masjid ketika itu, maka dia seakan-akan beribadah dengan menyembelih seekor unta. Itu kapan itu? As-sa'atul ula. Maka jawabannya Eh, waktu-waktu yang Nabi sebutkan itu ada lima. Dan Nabi Alaihi wassalam mengatakan siapa mandi pada hari Jumat. Seperti mandi junub, kemudian roha, kemudian berangkat. Ya, roha mana asalnya berangkat di sore hari, pergi di sore hari. Namun seringkali roha maknanya sekedar berangkat saja. Dan ini yang dimaksudkan dalam hadis ini. Siapa yang berangkat di waktu pertama, maka seakan-akan berkorban seekor unta. Siapa yang berangkat di waktu yang kedua, seakan-akan berkorban seekor sapi. Siapa yang berangkat di waktu yang ketiga, seakan-akan korban seekor domba kibas. Siapa yang berangkat di waktu yang keempat, seakan-akan korban ya, seekor ayam. Dan siapa yang berangkat di waktu yang kelima, maka seakan-akan berkorban seekor uh, sebuah telur diatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, kapan ngitung waktunya? Maka kata beliau, ya, maka waktu itu dibagi sejak terbit matahari sampai datangnya khotib. Lantas dibagi lima bagian. Nanti masing-masing bagian boleh jadi seukur satu jam yang dikenal. Boleh jadi nanti satu bagian itu 60 menit setelah dibagi lima. Antara terbit matahari sampai mulainya khutbah bagi lima. Boleh jadi nanti ketemunya perbagian 60 menit. Boleh jadi e, ternyata perbagian kurang dari 60 menit atau lebih dari 60 menit tergantung musim. Dan tergantung di mana orang itu tinggal. Karena waktu itu berubah-ubah. Maka asa'ah itu khamsun dibagi lima antara terbit matahari dan datangnya imam yaitu khatib untuk mengerjakan khatib sholat Jumat. Dan itu dimulai dari terbit matahari. Namun ada wakil pendapat kedua mengatakan dihitung sejak terbit fajar. Namun pendapat pertama itu dihitung dari terbit matahari itu yang lebih kuat. Menimbang karena maka isamsi sebelum terbit matahari itu waktu untuk sholat subuh dan bukan untuk sholat jumat. Ya, maka e, orang yang korbannya itu seekor unta e, yang berangkat ke masjid di asaatul ula itu adalah orang yang terbit matahari sampai khutbah dimulai bagi lima. Maka nanti ada eh, bagian satu, dua, tiga sampai lima yang ya, ya, maka anggap saja di tempat kita jam dua belas, kemudian uh, terbit matahari jam enam. Ini ya, berarti apa? berapa jam? Enam jam ya Enam jam enam jam ya, dibagi lima berarti satu bagian itu 60 menit lebih. Ya, 60 menit lebih. Anggap satu satu setengah jam. Maka asa'atul khamisah. Ya, asa'ah yang kelima. Ya, asa'ah yang kelima. <laughs> itu dimulai dari setengah sebelas. Itu kurang lebih satu setengah jam. Nanti. Maka asa'ah al-khamisah yang cuma seekor telur atau sebutir telur itu dimulai dari setengah sebelas. Siapa yang datang setengah sebelas, jam sebelas, nah itu semua asah al khamisah. Itu semua pemilik telur semua. Nah, itu semua pemilik telur. Enggak ada yang pemilik ayam apalagi pemilik sapi da, uh, ataukah unta. <clears throat> Yang bisa saatul ula itu takmirnya ya, yang bisa saatul. <laughs> Kecuali kalau kemudian habis itu malah kemudian pergi kuliah dan yang lainnya ya. Nah, berkenaan dengan cara <clears throat> ngitung lima sa'ah ini, e, aslinya ada tiga pendapat ulama. Pendapat pertama, ini, sejak terbit matahari, ini pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Syekh Ibn Thaymin, demikian juga Syekh Ibn Bas. Kemudian pendapat yang kedua tadi disebutkan sejak terbit fajar. Maka dikatakan ta'if, lemah oleh Syekh Ibn Thaymin. Kemudian eh, pendapat yang ketiga mengatakan bahasanya lima sa'ah ini adalah sa'atun wahidah satu jam atau adalah satu waktu ba'da zawal. Setelah zawal, setelah gesernya matahari ke barat. ini Dan ini adalah madhabnya Imam Malik eh, sebagian syafi'iyah. Maka kalau khutbah itu dimulai lima menit setelah zawal, maka persaah itu cuma satu menit. Itu pendapat Imam Malik. Kalau khutbah itu dimulai 10 menit setelah zawal, ya sudah 10 menit itu dari zawal sampai khutbah dimulai 10 menit bagi 5. Ya, maka 2 menit per 2 menit itu itu saatul ula, 2 menit pertama, 2 menit kedua dan seterusnya. Itu pendapat Imam Malik dalam masalah ini. Namun yang benar adalah sebagaimana yang dipilih oleh saya Ibnu Thaimin, demikian Ibnu Bas dan ini pendapat Al Imam dimulai dari terbit matahari. Dan apakah boleh seorang muslim sholat, di, sholat Jumat di rumahnya jika dia mendengar suara imam di masjid? Karena rumahnya itu sebelah selatannya masjid. <laughs> Tidak diperbolehkan mengerjakan sholat Jumat kecuali bersama kaum muslimin di masjid. Akan tapi jika masjid penuh, kemudian sop itu bersambung sampai jalan, maka tidak mengapa sholat Jumat di jalan. Dan ini alasan bolehnya karena darurat. Adapun seorang itu sholat di rumahnya atau di tokonya, maka itu tidak boleh dan tidak halal baginya hal itu. Karena maksud dari sholat Jumat dan jamaah adalah hadirnya kaum muslimin. Berjumpanya kaum muslimin satu dengan yang lain. Dan tidaklah mereka kaum muslimin jadi satu umat terwujud di antara mereka ta'aluf kedekatan hati dan saling menyayangi. Dan berkesempatan orang yang bodoh belajar dari yang berilmu. Seandainya kita buka pintu ini untuk masing-masing orang dan kita katakan silahkan sholat mengikuti radio atau sholat mengikuti pengeras suara sedangkan anda e, berleha-leha di rumah maka lam yakun libina ilmasajid. masajid maka tidak ada faedah dibangunnya masjid dan hadirnya orang-orang yang sholat. Wali annahu alasan yang lain karena tindakan ini menyebabkan orang meninggalkan sholat Jumat dan jamaah pada hakikatnya. Seandainya kita buka pintu ini selebar-lebarnya. Maka beliau katakan boleh orang itu sholat di luar masjid syaratnya sop bersambung. Maksudnya masjid penuh kemudian ada sop setelahnya di luar masjid, kemudian sob setelahnya, dan ada sob setelahnya, kok sampai tokonya. Ya, ya kok shop, eh, maka boleh ketika itu sholat di tokonya. Kemudian berapa rokaat seorang wanita sholat manakala dia mau mengerjakan sholat Jumat? Wanita jika mengerjakan sholat Jumat bersama imam, maka dia sholat sebagaimana sholatnya imam, yaitu dua rakaat. Adapun jika dia sholat di rumah, maka dia sholat duhur empat rakaat. <clears throat> Kemudian orang yang sholat Jumat, apakah dia perlu sholat duhur? Jika seorang itu telah mengerjakan sholat Jumat, fa'inal Jum'at tahadihi maka sholat Jumat ini adalah kewajiban waktu yaitu kewajiban pada waktu zuhur di hari itu. Maka berdasarkan hal ini maka tidak ada sholat duhur Dan sholat duhur setelah selesai sholat Jumat yang ini dijumpai di banyak tempat, bahkan di banyak masjid, ini dikerjakan sholat setelah sholat Jumat berjamaah, kemudian dikerjakanlah setelah itu sholat zuhur berjamaah. Maka dan fenomena ini telah ada sejak masa yang lama, maka kata beliau ini adalah di antara bid'ah. Di antara hal yang bid'ah di annaha karena sholat zuhur setelah selesai sholat Jumat tidaklah terdapat dalam kitabullah, tidak pula dalam sunnah Rasulnya sallallahu Alaihi Wasallam. Maka wajib melarang hal ini. Hatta sampai-sampai walau ta'adadat al-jum'u seandainya sholat Jumat itu berbilang dalam satu kampung maka tidaklah dituntunkan seorang untuk mengerjakan sholat duhur setelah selesai sholat Jumat. Bahkan ini adalah bid'ah yang mungka Karena Allah Ta'ala tidaklah mewajibkan atas seseorang di satu waktu kecuali sholat e, satu sholat fardu yaitu sholat Jumat dan dia telah mengerjakannya. Wa amat ta'lilu man allala adapun alasan orang yang beralasan alasannya bi anat Eh, bi anna ta'addud al-jum'i karena salat Jumat itu berbilang di satu kampung, maka ini satuan ini tidak diperbolehkan. Wa annahu ya, dan berbilangnya sholat Jumat di satu kampung itu tidak diperbolehkan. Dan sesungguhnya jika sholat Jumat itu berbilang, maka sholat Jumat yang sah adalah masjid yang paling dulu. Dan masjid yang paling dulu itu tidak diketahui Fayu'adda hina idin maka pada saat itu fayu'addi hina idin ila butlalni al-jum'i kulliha. Karena tidak diketahui maka kondisi ini yuadi ila menyebabkan batalnya semua sholat Jumat yang ada di kampung itu kemudian sehingga wajib menegakkan sholat duhur setelahnya. Ini alasan orang yang mengerjakan sholat duhur secara berjamaah setelah sholat Jumat dan ini banyak dianut oleh Syafi'iyah. Karena di antara fikih Syafi'iyah satu kampung itu hanya boleh satu sholat Jumat. Dan jika di satu kampung, ya, di satu daerah e, pemukiman itu ada lebih dari satu sholat Jumat, maka sholat Jumat yang sah yang paling dulu takbiratul ihramnya dan tidak diketahui manakah yang paling dulu takbiratul ihramnya maka dianggap semuanya batal maka lil ihtiyat maka untuk hati-hati sholat duhur setelah selesai sholat jumat ya, maka kami katakan kepada mereka mereka dari mana kalian ya, dari mana kalian memiliki dalil ini atau alasan ini apakah alasan ini dibangun di atas asas landasan dari sunnah atau sahihin menadar pemikiran yang benar? Jawabannya tidak. Bah, bal nakulu bahkan kami katakan senyap salat Jumat taat ta'addadat jika itu berbilang jaten karena kebutuhan yaitu kebutuhan masjid tidak cukup satu masjid tidak cukup penduduknya padat atau kota itu terlalu luas kampung itu terlalu luas Ya, maka ini berarti berbilangnya sholat Jumat karena kebutuhan, bukan karena hisbiyah. Lain ormas, maka bikin masjid sendiri. Nah. Nah. Maka jika sholat Jumat itu berbilang lihajatin karena kebutuhan, karena kampungnya itu luas atau oh, penduduknya itu padat, maka semua sholat Jumat itu sah. Mending bang firman Allah Ta'ala, bertakwalah kalian kepada Allah semisal kemampuan kalian. Wa ahlu hadal balad dan penduduk satu kampung jika berjauhan ujung-ujung kampungnya. Artinya luas. Berjauhan ujung-ujung kampungnya. Ujung selatan sama ujung utaranya berjauhan. Dan balad di sini tidak harus eh, balut di sini bukan desa, bukan kecamatan, namun satu grup pemukiman. Hmm, satu grup pemukiman. Pogung itu satu grup pemukiman itu sampai sampai kota Jogja itu satu grup pemukiman masih bersambung bersambung bersambung. Ini masih satu grup belum kemudian tidak diselai oleh uh, eh, amba uh, eh, bulak dan semacam itu. Itu satu balat. Ini, itu satu balat. Ini sampai Malioboro sampai kemudian alun-alun kidul itu Pogung itu masih satu kampung, satu Balat dengan Malioboro dan sekitarnya. Karena Balat dalam fikih itu satu grup pemukiman yang tidak yang tidak diselai oleh bula daerah kosong. Maka ini makan e, balat ini kampung ini taba adat jihadul Balat Ini ujung utara sama ujung selatannya jauh sekali. Lah kalau pakai syafi'iyah eh, harus satu masjid. harus satu masjid. Itu alun-alun masjid satu alun-alun lor saja tidak cukup itu. Tidak cukup untuk nampung orang dari anggap aja dari eh, dari Pokung sampai sana nggak cukup. Atau dakotil masjid atau masjidnya itu kecil, sempit, nggak cukup karena penduduknya banyak. Akhirnya berbilanglah sholat Jumat sesuai dengan kebutuhan. Maka mereka-mereka ini telah bertakwa kepada Allah semaksimal kemampuan mereka. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah semaksimal kemampuan mereka, maka dia telah atabima wajaba alaihi. Telah melaksanakan apa yang jadi kewajiban. Maka bagaimana mungkin kita katakan amalnya itu sholat Jumatnya itu batal. Sehingga wajib untuk melakukan badalnya, gantinya yaitu sholat duhur, sebagai ganti sholat Jumat. Adapun jika sholat Jumat ditegakkan di banyak tempat, di tempat-tempat yang berbilang, tanpa kebutuhan. Tanpa kebutuhan. Masjid ini masih longgar. Dibangunlah masjid yang lain. Tanpa kebutuhan, maka tidak dilakukan ini tindakan yang menyelisih sunnah menyelisih apa yang dilakukan oleh Nabi dan para khulafah Rasidin Lalu apa hukumnya? Wa haramun inda aktsari ahli ilmi. Hukumnya haram menurut mayoritas para ulama. Namun meskipun demikian, meskipun ini haram, menurut mantas para ulama tidaklah kita katakan bahasanya ibadahnya tidak sah. Kenapa? Karena tanggung jawab dalam masalah ini bukanlah kewajiban orang awam. Namun ini adalah tanggung jawab penguasa yang mengizinkan berbilangnya sholat Jumat tanpa ada kebutuhan. Maka wamin, famin sama maka dari sana kami katakan wajib bagi para penguasa yang mengurusi urusan masjid untuk tidak mengizinkan berbilangnya sholat Jumat ila idza ta'atil hajatu ila dalik, Kecuali jika terdapat kebutuhan yang mengharuskan demikian. Maka tidak boleh berbilang sholat Jumat jika tidak ada kebutuhan masjid maskam masih cukup, kemudian e, digelanggang, dibikin sholat Jumat. padahal maskam e, masjid kampus juga masih e, masih cukup, bikin e, sholat Jumat digelanggang misalnya. Tidak ada kebutuhan. Berbilang tanpa ada kebutuhan, khilafus sunnah. Apa hukumnya? Mayoritas ulama mengatakan hukumnya haram. Wahada li analis syari' hal ini dikarenakan syariat memiliki pandangan yang besar. Agar manusia berkumpul untuk melakukan ibadah. Supaya terwujudlah ulfa kedekatan hati dan cinta. Pengajaran kepada orang yang tidak tahu dan maslahat-maslahat yang lain yang besar dan banyak. Dan acara kumpul yang disyariatkan itu boleh jadi pekanan, boleh jadi tahunan atau harian sebagaimana telah dikenal. Ye, pekanan itu sholat Jumat, tahunan itu sholat Aid, harian itu sholat jamaah. Fal istimaat maka kumpul yang disyariatkan yang harian itu fil ahya di berbagai desa, di masjid-masjid, di masing-masing desa. Karena syariat seandainya mewajibkan atas semua orang untuk berkumpul setiap harinya lima kali di tempat yang sama. Ya, tentu hal tersebut satu hal yang memberatkan mereka. Oleh karena itu diberikanlah keringanan kepada mereka dan dijadikanlah acara kumpul tersebut di masjid masing-masing kampung. Masjid-masjid mereka di setiap kampung di masjidnya. Yang itu boleh jadi masjid, boleh jadi itu musola. Adapun kumpul pekanan, maka itulah di hari Jumat. Maka manusia diharapkan kumpul di setiap pekannya. Oleh karena itu sunnah tak tadi menuntut Ayakunu hendaknya mereka kaum muslimin mengerjakan sholat Jumat di masjid yang sama. Layak ya tak ada dan tidak berbilang. Karena ini adalah kumpul pekanan. Ini. Maka satu hal yang tidaklah menyusahkan dan membahayakan. tidak kau bihi jika mereka melakukannya. Ada waktu, itu cuma sekali dalam satu pekan. Maka luangkanlah waktu untuk pergi yang agak jauh. Dan itu tentu bukanlah satu hal yang memberatkan karena cuma seminggu sekali. Meluangkan waktu untuk pergi ke tempat yang agak jauh ketika posisi rumahnya jauh dari masjid jami. Wafihi dan eh, walayasuku alih ini tidak menyusahkan mereka dan terdapat dalamnya maslahat yang besar yaitu berkumpulnya semua orang di belakang imam yang sama ya, dan khotib yang sama yang memberikan arahan kepada mereka arahan yang sama lantas mereka bubar wahum dan mereka mendapatkan pengajaran yang sama dan sholat yang sama. Adapun kumpul tahunan, contohnya sholat Id. Fa'inna maka sholat Id itu adalah kumpul tahunan. Waya aidan dan ini juga sama seperti sholat Jumat. Yaitu jami'il balad Untuk satu grup perkampungan. Satu grup perkampungan. Oleh karena itu tidak diperbolehkan berbilangnya tempat sholat Aid ila idha da'atil hajah kecuali jika ada kebutuhan sebagaimana tempat sholat Jumat. Tidak boleh berbilang kecuali ada kebutuhan. Nah, kemudian ja'a waktu sholatil Jumat. Tibalah waktu sholat Jumat atas kami dan kami sedang di tengah lautan sibuk kerja. Wabada dan setelah e, tibanya waktu adan untuk salat duhur, binis wisaah kurang lebih setengah jam setelah tibanya waktu adan salat duhur, kami keluar meninggalkan tempat tersebut. Maka sahkah bagi kami untuk beradan dan mengerjakan salat Jumat? Maka jawabannya salat Jumat tidaklah sah e, kecuali dikerjakan di masjid, filmudun di kota atau fil di kampung. Ya, artinya di tempat domisili tetap. Tempat-tempat domisili tetap. Bukan di mes-mes sementara dan, yang, dan semacam itu. Non di perkampungan yang e, domisili tetap. Maka sholat Jumat tidaklah sah manakala dilakukan oleh sekelompok orang yang mereka itu punya proyek kerja filbari di tengah-tengah padang pasir atau di tengah-tengah lautan. Karena li'anna lam yakun karena itu bukanlah satu hal yang diajarkan oleh sang Rasul sallallahu alaihi wasallam eh, tidaklah termasuk ajaran Nabi menegakkan sholat Jumat kecuali di kota atau kampung yang bersifat domisili tetap. Karena Nabi alaihi salatu wasallam safar Eh, al-ayama al-adidah berhari-hari dan Nabi tidak menegakkan sholat Jumat. Wa antum dan kalian al-an saat ini fil bahari punya proyek ini lepas pantai di lautan dan kalian ghairah mustakirin tidak domisili tetap di situ. Kalian tinggal di mes, eh, kerja dua minggu, on tiga minggu, off dua minggu. Nah, Iya. Setelah setelah kemudian on dua minggu, tanta kiluna. Kalian akan berpindah ke utara, eh, ke, ke, ke, eh, ke kanan dan ke kiri, kembali ke tempat domisili masing-masing. Wa ilal buldan, ke tempat domisili. Oleh karena itu, yang menjadi kewajiban kalian adalah sholat duhur dan bukan sholat Jumat. Walakum dan bahkan jika kalian dan boleh bagi kalian mengkosor sholat yang empat rakaat. Jika kalian musafir, maka jamaah duhur dua rakaat. Namun itu bukan Jumat. Ya, jika itu masih di, dinilai musafir. Ya. Ya. Dan kalau pakai pendapatnya Syekh Ibn Thaymin, ya selama orang itu tidak uh, niat untuk menetap, meskipun di sana dia misalnya dua minggu, maka selama dua minggu dia musafir. Adapun pendapat jumhur ulama, maka jika dia menetap di situ niatnya dua minggu, maka sejak tiba, ya, maka dia bukan lagi musafir. Maka berarti tidak boleh kosong. Sehingga sholat durnya tetap empat rakaat. Ya, maka orang yang uh, orang yang kemudian kerja di tempat yang itu bukan daerah pemukiman, lepas pantai, pulau terpencil dan sebagainya, tinggal di mes, Eh, dan ini bukan tempat domisili tetap, maka tidak boleh mengadakan sholat Jumat. Sholat Jumat di situ tidak sah, karena sholat Jumat hanya di, diadakan dan ditegakkan di Al-Mudun wal Kampung-kampung tempat domisili tetap. Nah, demikian juga tidak boleh dikerjakan oleh musafir e, misalnya kemudian dikerjakan di e, mengerjakan sholat Jumat di kapal laut. E, maka ini satu hal yang tidak dituntunkan. Atau kemudian ada satu rombongan orang, 50 orang dari luar kota, kemudian pelatihan di Kaliurang, kemudian mengadakan sholat Jumat di hotelnya. Maka itu satu hal yang tidak dituntunkan. Nah. Apa yang dilakukan oleh makmum pada hari Jumat? tidak jaa jika dia datang untuk sholat Jumat dan imam sudah di akhir, apakah dia kodok, dia selesaikan empat rakaat ataukah dua rakaat? Jika seorang itu datang dan imam di akhir pada hari Jumat, maka berarti dia tidak mendapatkan sholat Jumat. Maka dia masuk bersama imam dengan niat sholat duhur. Mengembang sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Siapa yang mendapatkan satu rokaat dari sholat, itulah orang yang mendapatkan sholat. Mafumu khulafah dari hadis ini, siapa yang mendapatkan kurang dari satu rokaat, maka dia tidak mendapatkan sholat. Dan diatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau Nabi bersabda, siapa yang mendapatkan satu rokaat dari sholat Jumat, dialah orang yang mendapatkan sholat Jumat. Catatan kaki diatkan oleh Nasai dan Ibnu Majah. Artinya dia mendapatkan sholat Jumat ya, sehingga ya, idakoma jika dia berdiri dan ditambah dengan rakaat yang kedua. Sehingga maka orang tersebut yang cuma dapat tasawuf akhir, maka dia masuk ikut imam, niatnya sholat duhur, setelah imam salam, maka yang dia kerjakan adalah empat rakaat duhur. Kemudian apakah ucapan amin ketika doanya khatib di akhir khutbah saat rangkaian ibadah sholat Jumat itu termasuk bid'ah. Jawabannya itu bukan termasuk bid'ah. Ucapan amin untuk doanya khatib dalam khutbah. Ida akhoda jika khatib itu mulai mendoakan kaum muslimin, maka dianjurkan mengucapkan amin untuk doanya. Akan tapi ucapan amin itu tidak dengan suara kor yang eh, bareng-bareng uh, tidak pula dengan suara yang keras masing-masing mengaminkan bimufrodihi sendiri-sendiri dengan suara munkhafidin, suara yang lirih. Sehingga tidak ada taswis mengganggu dan tidak ada suara yang keras. Innama kulon, namun masing-masing mengaminkan doanya khatib dengan lirih dan sendiri-sendiri tidak bersama yang lain. Kemudian hukum mengangkat tangan sedangkan uh, imam itu berkhutbah pada hari Jumat. Mengangkat tangan dan imam itu berkhutbah pada hari Jumat tidaklah juga bukanlah satuan yang dituntunkan. Sahabat telah mengingkari tindakan Bishr ibn Marwan ketika mengangkat kedua tangannya saat khutbah Jumat. Akan tetapi dikecualikan dalam masalah ini ketika isinya adalah doa istisqa, doa minta hujan. Karena valid dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengangkat kedua tangannya berdoa minta kepada Allah bil ghaiz agar turun hujan. Dan ketika itu Nabi khutbah Jumat. Demikian juga orang-orang pun mengangkat tangan bersama Nabi. Adapun selain itu, selain doa minta hujan, maka tidak sepatutnya angkat tangan dalam kondisi doa saat khutbah Jumaat. Ya, maka beliau tidak eh, kita lihat di sini beliau tidaklah keras berkenaan dengan uh, yang angkat tangan pada saat doa di akhir khutbah Jumat. Beliau cuma mengatakan la yambari. Tidak sepatutnya. Meskipun di awal beliau katakan laisa bimasyru'. Nisa dimasuk bukanlah satu hal yang dituntunkan dalam artian bukan satu hal yang dianjurkan. Dan nah, beliau cuma mengatakan lah yang bari tidak sepatutnya. Yang e, karena yang tepat doa ketika itu tanpa angkat tangan e, cukup isyarat dengan jari telunjuk kecuali jika doanya adalah doa minta hujan. Kemudian hukum khutbah Jumat tidak dengan bahasa Arab. Asahi yang benar dalam masalah ini tidak diperbolehkan bagi khotib Jumat e, ayah tuba berkhutbah dengan bahasa yang tidak dipahami oleh para hadirin selain dirinya. Faidakana haula'i maka jika mereka-mereka orang-orang tersebut bukanlah orang Arab dan tidak pula mengetahui bahasa Arab, maka hendaklah dia berkhutbah dengan bahasa mereka. Karena khutbah adalah sarana untuk memberikan penjelasan kepada hadirin. Dan maksud dari khutbah adalah menjelaskan aturan-aturan Allah untuk para hamba. Memberikan nasihat dan bimbingan. Illa tentu kecuali ayat Al-Quran. Maka ayat Al-Quran wajib disampaikan dengan bahasa Arab. Kemudian ditafsirkan atau diterjemahkan dengan bahasa mereka. Dalil bahasanya hendaknya seorang itu berkhutbah dengan bahasa kaumnya dan bahasa mereka adalah firman Allah Ta'ala tidaklah kami utus seorang rasul pun kecuali dengan bahasa kaumnya masing-masing supaya bisa menjelaskan. Artinya jika tanpa bahasa audien maka dia tidak bisa menjelaskan. Maka Allah Ta'ala menjelaskan anna al bayan bahasanya sarana untuk bisa menjelaskan itu manakala menggunakan bahasa yang bisa dipahami oleh orang yang diajak bicara. Maka maka menjadi keharusan bagi seorang dai untuk bisa menguasai bahasa audien. Nah, kemudian mandi Jumat dan tajamul laha dan memperhias diri untuk hari Jumat, apakah ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan? Dan apa hukum mandi sebelum hari Jumat, namun sehari atau dua hari sebelum hari Jumat. Niatnya untuk mandi Jumat. Maka jawabannya hukum ini khusus untuk laki-laki karena dialah yang menghadiri sholat Jumat. Maka laki-lakilah yang diperintahkan untuk tajamul, memperbagus penampilan ketika berangkat keluar dari rumah untuk sholat Jumat. Adapun untuk perempuan maka tidak disyariatkan untuk mereka hal itu. Akan tapi setiap orang sepatutnya baginya jika dia jumpai di badannya terdapat kotoran maka adalah dia bersihkan dengan mandi. Maka membersihkan badan yang kotor itu di antara perkara yang terpuji yang sepatutnya seorang itu tidak meninggalkannya. Apa mandi Jumat, namun itu sehari atau dua hari sebelum hari Jumat, itu tidak manfaat. Karena hadis-hadis yang berkaitan dengan hal itu mengkhususkannya pada hari Jumat. Dan hari Jumat dalam hal ini dimulai mabainatul Ilfajri sejak terbit fajar sampai dikerjakannya sholat Jumat. Inilah tempat mandi Jumat. Aladiyam bari ayakuna yang hendaknya mandi itu ada di sini. Hendaknya mandi Jumat itu ada di waktu ini. Adapun sehari atau dua hari sebelum hari Jumat itu tidak manfaat dan tidak sah untuk mandi Jumat. Ya, maka beliau tegaskan waktu mandi Jumat itu sejak terbit fajar. Namun ingat tadi kalau lima sah itu ngitungnya sejak terbit matahari. Tapi kalau mandi Jumat itu dihitung sejak terbit fajar. Jika orang e, mandinya setelah adan terdengar adan kemudian dia mandi, niatnya mandi Jumat, maka sah sebagai mandi Jumat. Namun jika mandinya jam 3 dini hari, eh, maka tidak bisa diniatkan mandi Jumat. Kemudian jika seorang itu masuk ke dalam masjid pada hari Jumat dan muadzin beradzan dan itu adan yang kedua, maka apakah dia langsung salat tahiyatul masjid ataukah dia mengikuti muadzin terlebih dahulu, yaitu menirukan ucapan muadzin terlebih dahulu. Jawaban beliau, para ulama menyebutkan bahwa seseorang itu jika masuk masjid pada hari Jumat dan dia mendengar adzan dan itu adzan yang kedua yaitu adzan setelah khatib naik di atas mimbar, maka adalah dia langsung sholat tahiyatul masjid. Dan janganlah dia menyibukkan diri mengikuti dan menirukan muadzin dan menjawab eh, Ya, menjawab dalam artian menirukan e, bacaan muadzin. Tujuannya supaya bisa totalitas mendengarkan khutbah. Karena mendengarkan khutbah hukumnya wajib dan menjawab muadzin yaitu menirukan muadzin itu hukumnya sunnah menurut jumhur ulama. Dan sesuatu yang hukumnya sunnah tidak boleh menyaingi e, sesuatu yang wajib maka hal yang wajib ditinggalkan dalam rangka mengecah hal yang sunnah. Ini satu hal yang tidak diperbolehkan. Kemudian apa pendapat Anda tentang orang yang melangkahi saf-saf pada hari Jumat? Maka wajib nih. ijlasi al-marina baina sufuf. Ini, mendudukkan, menyuruh duduk orang-orang yang lewat di antara saf di tengah-tengah khutbah Jumat namun ini diperintahkan untuk duduk tanpa ngomong. Contohnya gimana kalau tanpa ngomong? Tarik kainnya. Tarik sarungnya. Bisa melotok. Ya. Atau pakai isyarat. Dan yang paling utama hendaklah yang melakukan hal ini adalah khatib itu sendiri. Sebagaimana Rasulullah SAW melakukan hal ini. Nabi melihat ada seorang yang melangkai pundak-pundak manusia saat beliau khutbah pada hari Jumat, maka dari atas mimbar Nabi mengatakan, Ijlis, duduk saja kamu. Fakot adaita, kamu menyakiti orang. Nah tentu e, melangkai pundak-pundak yang terlarang itu manakala di bagian depan tidak ada yang kosong. Adapun jika ada orang itu melangkai pundak-pundak manusia, untuk mengambil, untuk memanfaatkan tempat kosong yang ada di depan, maka itu tidak mengapa. Dalam hal ini yang salah adalah orang yang di depannya. Orang yang melangkai ini tidak melakukan satu hal yang salah. Namun yang coba adalah orang yang ada di depannya. Dan di sini Nabi sampaikan bahasanya tindakan ini kenapa melangkai pundak itu terlarang karena menyakiti. Maka ini menunjukkan bahasa ini tidak hanya berlaku pada hari Jumat. Non sholat lima waktu juga berlaku aturan ini. Ketika orang itu sudah berada di saf, saat adzan atau kemudian habis adzan, maka tidak boleh melangkai pundak-pundak orang. Ini statusnya adalah al-adhan mengganggu. Kecuali jika ada space kosong di depan yang tidak mau dimanfaatkan oleh orang yang ada di depan, maka orang yang datang belakangan boleh melangkah untuk memanfaatkan space kosong tersebut. Kemudian hukum mengucapkan salam saat imam sedang menyampaikan khutbah. Dan apa hukum menjawab salam? Maka seorang itu jika datang dan imam sedang menyampaikan khutbah, maka dia mengerjakan dua, sholat, dua rokaat yang ringan, kemudian duduk tanpa mengucapkan salam kepada siapapun orang yang ada di masjid ketika itu. Mengucapkan salam kepada hadirin di masjid dalam kondisi ini hukumnya haram. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jika anda berkata kepada kawanmu diamlah pada hari Jumat saat imam menyampaikan khutbah, sungguh engkau telah melakukan hal yang sia-sia. Demikian juga Nabi mengatakan, siapa yang pegang-pegang kerikil, maka dia melakukan hal yang sia-sia. Yang dimaksud dengan sia-sia artinya Eh, alladhi ata syai'an lagwi orang yang melakukan sesuatu hal yang sia-sia dan rubah boleh jadi hal yang sia-sia ini alladhi hasalan minhu yang dia lakukan itu mufawitan menghilangkan ganjaran sholat Jumat. Oleh karena itu terdapat dalam hadis yang lain, siapa yang melakukan sia-sia tidak ada pahala Jumat baginya. Diatkan oleh Abu Dawud. Namun jika ada orang yang mengucapkan salam kepada Anda, sedangkan Anda duduk di masjid untuk mendengarkan khutbah Jumat, maka janganlah Anda jawab ucapan salamnya dengan kata-kata, jangan katakan waalaikumsalam. Hatta walau kolahu bilafzi, meskipun orang tersebut mengucapkan salam dengan kata-kata, maka janganlah Anda jawab dengan kata-kata dan mengucapkan waalaikumsalam. Adapun jabat tangan dengan orang yang baru saja datang saat khutbah sedang berlangsung hukumnya tidak mengapa. Meskipun yang lebih utama juga tidak ada jabat tangan. Ketika khutbah sedang berlangsung. ma'an ba'da ahli ilmi perlu diketahui sebagian ulama mengatakan innalahu raddus salam. Innalahu raddus salam. Boleh bagi orang yang diberi ucapan salam untuk menjawab salam. Akan tapi yang benar berarti menegaskan adanya perselisihan laisalahu tidak boleh bagi orang yang duduk mendengarkan khutbah Jumat untuk menjawab salamnya orang yang datang. Karena kewajiban dia, karena kewajiban mendengarkan khutbah Jumat lebih didahulukan daripada kewajiban menjawab salam. Kemudian, inal muslimah seorang muslim dalam kondisi ini tidak punya hak untuk mengucapkan salam. Karena ucapan salamnya itu menyibukkan banyak orang sehingga meninggalkan apa yang menjadi kewajibannya yaitu mendengarkan khutbah Jumat. Fasok maka yang benar tidak boleh menjawab salam, tidak boleh pula memulai mengucapkan salam saat imam sedang menyampaikan khutbah Jum'at Meskipun tadi untuk menjawab salam ada perselisihan ulama, pendapat yang dikuatkan oleh beliau tidak boleh menjawab salam. Ya, maka dengan ini selesailah pembahasan tentang fikih sholat Jumat dari kitab ini. Dan kita lanjutkan sedikit berkenaan dengan sholat Aid. Apa hukum mengucapkan selamat hari raya? Dan apakah ada kata-kata tertentu untuk ucapan selamat hari raya? Jawabannya ucapan selamat hari raya hukumnya cuma boleh. Hukumnya cuma mubah. Bukan amal ibadah Kemudian tidak ada kata-kata tertentu untuk mengungkapkan selamat hari raya. Maka mau sugeng riyadin, ya, selamat hari raya, ya, minal aidin wal faizin, boleh. Karena tidak ada sirah muayyanah. Tidak ada kalimat baku tertentu untuk ucapan selamat hari raya. Lalu gimana ucapan selamat yang boleh? Bal ma'tadahu an-nasu non kata-kata yang telah menjadi budaya manusia sebagai kata-kata ucapan selamat hari raya semuanya boleh. Selama dalam kata-kata tersebut tidak ada kalimat yang mengandung dosa. Ini kaidahnya. Ini apa kata-kata untuk selamat hari raya? Semua kata-kata yang ada tersebar di masyarakat selama tidak mengandung dosa. Kemudian hukum sholat Aid. Yang menjadi pendapatku, <clears throat> salat Id hukumnya fardu ain. Tidak boleh bagi laki-laki untuk meninggalkan salat Id. Karena wajib bagi mereka menghadirinya. Karena Nabi memerintahkannya. Bahkan Nabi memerintahkan wanita al-awatiq yang gadis dawatil khudur yang sudah memiliki kamar eh, ayah ya, untuk berangkat untuk sholat Aid Bahkan Nabi perintahkan wanita haid untuk keluar untuk menghadiri sholat Aid. Akan tetapi dia menjauhi tempat sholat. Maka ini semua menunjukkan sangat ditekankannya sholat hari raya. Dan pendapat yang aku katakan itulah pendapat yang rajih. Dan itulah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimallahu taala yaitu hukumnya fardu ain. Akan tapi sholat Aid Kasolatil Jum'ah itu seperti sholat Jum'at. Jika telah berlalu tidak bisa dikodok. Alasannya karena tidak terdapat dalil wajibnya mengkodok sholat Aid. Walayusali badalaha syai'un. Dan tidaklah mengerjakan pengganti sholat Aid apapun. Karena kalau sholat Jumat, jika terluput, maka wajib bagi seorang untuk mengerjakan gantinya itu sholat duhur. Karena waktu sholat Jumat adalah waktu duhur. Adapun sholat Eid, maka jika telah berlalu, maka dia tidak dikodok. Dan tidak ada gantinya. Dan nasihatku untuk saudaraku, kaum muslimin, untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan adalah mereka menunaikan sholat ini, yang mengandung kebaikan dan doa Sebagian orang melihat orang yang lain. Kemudian iktilaf ada kedekatan hati dan rasa cinta. Walau anan nasa, seandainya manusia diseru untuk kumpul-kumpul dalam permainan. Niscaya Anda lihat man yasiluna ilaihi. Orang-orang yang mendatanginya itu cepat-cepat mendatangi tempat itu. Maka bagaimanakah lagi padahal sang Rasul alaihi salatu wasalam telah mengajak mereka untuk mengerjakan sholat ini, yaitu sholat Aid. Yang dengannya mereka mendapatkan ganjaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mayastahiqunahu, mereka yang telah yustahaqunahu, yang telah menjadi hak mereka dengan sebab janji dari Allah. Namun wajib atas atas perempuan jika keluar untuk mengerjakan sholat ini, menjauh dari tempatnya laki-laki. Dan tidaklah mereka perempuan itu ada di ujung masjid, jauh atau di belakang masjid, jauh dari laki-laki. Kemudian janganlah keluar dalam keadaan berdandan dan memakai parfum atau mutabarijat dalam keadaan tabaruj. Oleh karena itu maka tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan perempuan untuk berangkat sholat Aid, Lantas perempuan bertanya, Wahai Rasulullah, salah satu kami tidak memiliki jilbab. Maka Nabi mengatakan, tidaknya saudarinya memakaikan untuknya sebagian dari jilbabnya. Ini diatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Maka e, wanita yang tidak punya jilbab itu tidak Nabi beri keringanan untuk tidak sholat hari raya. Tetap diperintahkan cari pinjaman. Dan jilbab adalah mala'ah atau yang serupa dengan aba'ah. Aba'ah itu abaya. Dan abaya itu kalau di tempat kita itu adalah rukuh terusan. Rukuh terusan. Itu aba'ah. Atau ya mirip-mirip dengan eh, mirip-mirip dengan jas hujan model dulu. Wahada ya dulu, maka ini menunjukkan bahasanya labuta tidak boleh tidak wanita harus keluar dalam keadaan memakai jilbab. Dan jilbab itu adalah abaya. Dan abaya di tempat kita itu rukuh terusan. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya tentang seorang perempuan yang tidak punya jilbab, maka Nabi tidak mengatakan hendaklah dia berangkat dengan pakaian yang mampu dia miliki. Nabi mengatakan hendaknya saudarinya memakaikan pakaian memakaikan untuknya dari jilbabnya. Dan sepatutnya bagi imam yaitu imam salat id, jika dia memberikan khutbah kepada laki-laki hendaklah dia khususkan perempuan dengan satu khutbah. Ini dikhususkan ada khutbah khusus untuk perempuan syaratnya jika mereka perempuan tidak mendengar khutbah untuk laki-laki. Adapun jika mereka perempuan telah mendengar khutbah yang ditujukan untuk laki-laki, maka khutbah untuk laki-laki itu sudah mencukupi juga untuk perempuan. Akan tetapi ma'al aula yang lebih baik hendaknya yuzayal di uh, eh, al khutbah itu diberi tambahan di akhir khutbah diberikan tambahan hukum-hukum khusus untuk perempuan. Memberikan nasihat pada perempuan dan mengingatkan untuk perempuan. Seandainya tidak, tidak mengapa. Ini cuma al-aula. Kalau perempuan itu mendengar khutbahnya laki-laki, khutbah, mendengarkan khutbah id sebagaimana yang ditujukan untuk laki-laki, maka itu sudah cukup. Ini, seandainya tidak ada khutbah khusus sudah mencukupi. Namun disarankan agar di akhir khutbah itu diberikan nasihat khusus untuk perempuan sebagaimana dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyampaikan khutbah untuk laki-laki dalam salat Aid, Nabi berpindah ke perempuan, ke jamaah perempuan, kemudian memberikan nasihat dan memberikan dan mengingatkan mereka. Kemudian hukum berbilangnya salat Aid dalam satu grup perkampungan. Jawaban beliau jika kebutuhan mendorong untuk hal itu maka hukumnya tidak mengapa. Sebagaimana jika kebutuhan mendorong untuk berbilangnya sholat Jumat. Karena Allah Ta'ala berfirman, Allah tidaklah menjadikan untuk kalian dalam agama kalian kesempitan. Wa idalam nakul bid'adud, dan jika kami tidak mengatakan bolehnya berbilang, lazima min hada, maka konsekuensi dari hal ini adalah sebagian orang tercegah untuk bisa mengerjakan sholat Jumat dan sholat Aid. Dan di antara contoh kebutuhan berbilangnya sholat Aid manakala kampung tersebut meluas dan datangnya manusia dari ujung ke ujung itu satu hal yang berat. Adapun jika tidak ada kebutuhan untuk berbilangnya sholat hari raya, maka dalilnya sholat hari raya tidaklah ditegakkan kecuali di tempat satu tempat saja. Ya, demikian yang kita baca kesempatan kita baca dan kita telah kesempatan pagi hari ini wasallallahu ala Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam rabbil alamin di masjid desa-desa kecil termasuk di masjid kampung saya sering tidak dikemenangkan adzan zuhur dan asar jika saya sedang pulang kampung seringkali sayalah muadzinnya dan salat sendiri di masjid Apakah saya lebih baik sholat di masjid kampung lain yang didirikan sholat jamaah di sana? Atau saya tetap sholat di masjid kampung saya walaupun sering sholat sendirian sebagai salah satu siar untuk mengajak orang di kampung untuk sholat berjamaah? Ye, kalau menimbang pendapat ulama yang mengatakan bahasanya uh, adan itu farkutu kifayah, ye, maka yang lebih disarankan adalah adan di masjid kampung sendiri dalam rangka menunaikan fardu kifayah untuk Eh, kampungnya. Apakah jika terlambat sholat duhur mendapati imam tahiyat, e, posisi tasawuf akhir masih sah jika bergabung sholat dengan imam? yang disebutkan dalam fatwa nomor 321, iya masih sah. Ya, dan itu pendapat sebagian ulama dalam masalah ini. Seorang itu mendapatkan sholat jamaah dengan mendapatkan minimal satu bagian dari sholatnya imam. Meskipun kalau pendapat Syekh Ibnu Thaimin, dia tidak mendapatkan sholat jamaah. Kemudian apakah yang terbaik untuknya? Maka dilihat. Jika adakah orang-orang lain yang telat, maka yang lebih afdol baginya mengadakan jamaah baru. Namun jika dialah orang yang telat yang terakhir satu-satunya, ya sudah maka dia eh, bergabung bersama imam meskipun itu sudah tasahud akhir. Bolehkah sholat jamaah tarawih dengan gonta ganti imam? Insya Allah boleh. Apakah if dan idha sama-sama bisa digunakan diikuti dengan fi'il mudhari? Nih, kalau it itu setelah it fi'il madhi semestinya. Nih, ya, semestinya fi'il madhi karena it itu keterangan waktu di masa lampau. Jika imam rukuk ada orang yang orang masbuk bertakbir dengan takbiratul ihram tanpa bersedekap kemudian langsung rukuk tanpa takbir intikal lagi apakah dia tetap mendapatkan satu rakaat? Iya, dia mendapatkan satu rakaat. Karena takbir intikal untuk makmum masbuk yang dalam keadaan mendapatkan imam turuko, takbir intikal hukumnya sunnah. Nggak takbir intikal baginya hukumnya sunnah. Maka orang imam makmum ini mendapatkan rokok rokaat satu rokaat bersama imam. Fikih berkenaan dengan posisi imam dalam jamaah e, perempuan saja bisa dijumpai di kitab apa ya buku-buku khusus untuk tamu untuk akamunisa di mana saja letak perbedaan uh, fikih laki-laki dan perempuan ini dijelaskan di buku-buku khusus tentang akamunisa nisa. Buku-buku khusus tentang akamunisa nisa itu banyak. uh, di antara awal-awalnya adalah Ibnul Jauzi punya akamunisa nisa. kemudian kalau Syafi'iyah itu ada Ibnu Attar muridnya eh, Ibnu Attar itu muridnya Imam Nawawi murid dekatnya Imam Nawawi sampai-sampai gelarnya adalah Mukhtasar Nawawi. Ya, ringkasannya Imam Nawawi atau ada ada di Ibnu Attar. Ibnu Attar itu juga punya buku khusus untuk Ahkamun Nisa. Ya, demikian juga uh, eh, bisa kemudian dengan buku-buku ulama kontemporer atau penulis kontemporer. Ada misalnya Tambihat, saya Saleh Fauzan punya buku khusus untuk Ahkamun Nisa, Tambihat Eh, bi ahkamin tahtasubil mu'minat eh, kemudian ya ada Syekh Mustafa Al-Adawi ada Al-Jami' li Ahkamin Nisa ada kemudian penulis Sahih Fikih Sunnah juga punya Fikih Sunnah lin Nisa nah, Apakah sholat di motor termasuk kendaraan? Apakah motor termasuk kendaraan yang tidak bisa sholat seperti sholat di unta? Iya. Ini, tadi kendaraan saya sampaikan ada dua macam. Ada orang yang bisa sholat normal di atasnya dan ada yang tidak bisa. Kalau yang tidak bisa maka kita kiaskan dengan unta. Ini kita kiaskan dengan rahilah. Dan e, untuk unta Nabi e, tidak mengerjakan sholat fardu di atas unta. Yaitu di atas kendaraan yang tidak kita tidak bisa sholat normal di atasnya. Sholatnya harus di e, di daratan e, yang dimana di situ sholat itu bisa normal dikerjakan. Kecuali jika e, mbak nanti jika kecuali jika nanti waktu berakhir ya, maka jika ada keadaan demikian karena khawatir waktu habis maka bisa sholat semampunya. Jika calon istri menetapkan syarat tertentu untuk dilakukan suaminya setelah menikah dan disetujui, apakah syarat ini terkait dengan pernikahan? Apa konsekuensinya jika suami tidak melaksanakan cara yang ditentukan dalam waktu yang lama? Ya, jika laki-laki tersebut telah menyepakatinya, maka dia wajib untuk melaksanakannya sebagai bentuk aufu bil ukut, laksanakanlah eh, ikatan-ikatan e, dan eh, perjanjian-perjanjian. E, Konsekuensinya adalah e, istri punya hak untuk fasakh, untuk membubarkan rumah tangga jika suami tidak melaksanakan e, kesepakatan yang telah disepakati. Apakah diperbolehkan jamak sholat saat ada pelatihan yang jika pelatihan tersebut dipotong sholat, maka ada ilmu yang terlewat sedangkan pelatihan tersebut telah dibayar dengan mahal. Apa bisa dikiaskan dengan menjaga harta? Ya, Ibnu Abbas pernah uh, menjamak sholat maghrib dengan sholat isya ya, dengan pertimbangan ilmu. Ya, dalam hal ini tentu adalah ilmu syar'i. Adapun jika pelatihan ini adalah perkenaan duniawi, ya maka selayaknya uh, hal ini, selayaknya hal yang bersifat duniawi ini tidak diutamakan dengan meninggalkan hal yang nilainya akhirat. Mengangkat tangan setiap takbir intikal apakah termasuk dalam wajib sholat? Angkat tangan bahkan bahkan angkat tangan dalam takbiratul ihram hukumnya sunnah. Ini, bahkan angkat tangan saat takbiratul ihram hukumnya sunnah bukan wajib apalagi bukan takbiratul ihram. Bagaimana hukumnya jika kita memakai uang yang masuk ke dalam rekening kita, tapi kita tidak tidak tahu dari mana asal uang itu? Jumlah uangnya tidak sedikit dan sudah ditanyakan ke kantor, tapi jawabannya bukan berasal dari kantor. Yang jelas kita tahu kalau itu bukan uang milik kita. E, maka pada dasarnya kita tidak punya hak atas uang tersebut Oleh karena itu maka uh, sikap warak tentu hati-hati dengan uang ini dan tidak memakainya ya yeah, yeah, tidak memakainya dan seandainya kita anggap itu seperti lukotoh barang temuan maka perlu diketahui bahasanya lukotoh setelah dia diumumkan dalam kadar yang telah ditentukan maka boleh dipakai namun bukan berarti menjadi miliknya. Namun dengan kesanggupan untuk mengganti seandainya menjumpai siapakah pemiliknya. Ya, demikian. wassalamualaikum ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa alhamdulillah alamin.